Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Alhamdulillah Yang pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu kembali kita berhadir di tempat ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang wajib yaitu salat fardu berjamaah dan kita teruskan dengan ibadah wajib yang berikutnya yaitu menuntut ilmu agama dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita kerjakan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih dan senantiasa memberikan taufik kepada kita mudah dalam beramal soleh dan, dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung ke hadis yang berikutnya yang cukup panjang di bab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 396. Qala Imam Tirmizi berkata Imam Tirmizi haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdami Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud. Abdullah bin Dawud. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Salamah bin Nubait dari Nuaim bin Abihin dari Nubayt bin Syarid dari Salim bin Ubaid. Dan Salim termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat lahu suhbah dan beliau adalah sahabat Nabi. Beliau bercerita cukup panjang ya tentang bagaimana kejadian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. atau bagaimana sikap para sahabat ya, kemudian e, kesedihan para sahabat maka disebutkan dalam kisah ini. Kata sahabat Salim, "Ugmi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam fi maradihi faafaqa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan karena sakitnya lalu beliau sadar atau siuman. Dan al-igma pingsan kata Syabdur Razak an yafqid al-insan al-wa'ya fala yash'uru bima haulah. Yang dinamakan dengan pingsan adalah seseorang tidak sadar ya, seseorang kehilangan kesadarannya lalu dia tidak merasa apa yang ada di sekitarnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakitnya semakin keras, maka Rasul beberapa kali pingsan, beberapa, beberapa kali pingsan. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah manusia biasa sama seperti kita. Terkadang beliau sakit, pingsan dan seterusnya. Namun keistimewaan beliau adalah dibandingkan kita, beliau adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi dan rasul. Namun Eh, kebiasaan beliau sama dengan kita seperti makan, minum, tidur, istirahat. Ya, Rasul juga pernah menangis, pernah bahagia. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit bahkan bisa pingsan beberapa kali. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sadar faafaqa lalu beliau sadar, maka yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bahas atau katakan adalah perkara salat. Nah, ketika Rasul bangun dari pingsannya, maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya fakola, hadaratis salah, ya, hadaratis salah. Apakah salah apakah salat telah tiba? Ya, apakah salat telah telah tiba? Maka para sahabat menjawab na'am, ya. Dalam riwayat yang lain, ya riwayat Al-Bukhari bahwa salat ini adalah salat Isya. Salat ini adalah salat Isya. Ketika dijawab ya, maka na'am berarti waktunya sudah sampai. Nah, pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau bangun dari pingsannya dan langsung Rasul menanyakan apakah masuk waktu sholat maka ini adalah menjelaskan tentang keutamaan tersendiri dari ibadah sholat dari ibadah sholat maka seorang muslim bagaimanapun kondisi sulit yang dia dapatkan maka jangan sampai apa meninggalkan sholat. Ya. Terlebih terkadang ada sebagian orang ketika sakit keras di rumah sakit, patah tangannya, bat patah batisnya, kadang tidak peduli dengan sholat. Ya. Mungkin tidak tahu bahwa sholat itu tetap wajib dikerjakan selama akalnya masih ada, selama akalnya masih waras. Walau sakit bagaimanapun tetap wajib dia untuk melaksanakan sholatnya. Pun begitu ketika kita safar, kondisi sulit safar, ya, kadang jauh safar kemana-mana pakai mobil, pakai kapal, maka harus diperhatikan masalah salat. Ya. Bagaimana salatnya, ya, bagaimana keluarganya salatnya harus diperhatikan. Harus diperhatikan jangan sampai meninggalkan salat ketika dalam kondisi sulit. Maka perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun dari pingsannya, maka yang Rasul tanyakan adalah apakah sampai waktu salat. Padahal beliau sebagai seorang pemimpin, ya. tidak menanyakan bagaimana rakyatnya, umat beliau, ya, dan seterusnya. Yang Rasul tanyakan pertama kali adalah masalah ibadah sholat Ya. Padahal beliau sebagai seorang pemimpin banyak punya uh, permasalahan, ya, perkara-perkara yang dihadapi oleh beliau kepada para uh, rakyatnya atau umatnya. Dan begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya kemudian ketika beliau salat lalu beliau ditikam ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi ya seorang Majusi ya Abu Lu'lu al-Majusi ketika Rasulullah ketika Umar bin Khattab juga ditikam oleh seseorang ketika salat ya maka beliau pingsan juga ping, pingsan Nah, yang pertama kali beliau katakan dan tanyakan ketika sadar Asal lenas apakah orang-orang sudah sholat? Kalau seandainya belum, maka beliau ikut sholat. Itu menunjukkan bahwa perhatian pada sahabat pun juga demikian. Ketika di masa sulit, maka yang mereka sangat perhatikan adalah ibadah sholat. Nah, memperhatikan ibadah sholat bukan cuma untuk diri kita sendiri maka pian sebagai kepala keluarga harus betul-betul memperhatikan ibadah salat anggota rumah pian. Wajib pian menegur, wajib diperhatikan. Yang pertama, pian sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab. Yang kedua, sebagai bentuk nahi mungkar ketika ada salah satu anggota keluarga pian yang tidak salat wajib pian tegur. Wajib pian tegur. Misal anak kebiasaannya bangun jam 7 pagi karena begadang main game, nonton macam-macam. Maka kewajiban pian ketika melihat waktu sholat subuh sudah sampai, pian bangunkan pian garak. Kalau sudah bangun, ini sudah terbangun, sudah sadar, seandainya akhirnya pun dia tidak misalnya tidak sholat juga maka kewajiban pian sudah sudah hilang sudah selesai karena kewajiban pian adalah mengajak anak pion untuk sholat. Perkara apakah dia mau sholat atau tidak, maka adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban pion apa? Bernahi mungkar, mengajak anak pion untuk sholat, ya, untuk sholat fardu. Maka ini harus diperhatikan para uh, orang tua dan para ibu-ibu agar memperhatikan sholat dari anak-anaknya. Itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian Nah setelah Rasul bertanya kepada para sahabatnya dan ternyata sholat sudah uh, tiba waktunya, maka Rasul mengatakan muru bilalan fal yu'adzin. Suruh Bilal untuk ah, azan. Karena Bilal adalah seorang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya adalah Bilal. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya lin-nas aw qala bin-nas. Selain Rasul menyuruh Bilal sebagai petugas agan, wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas aw qala binnas. Suruhlah Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Maksudnya apa? Menjadi imam bagi mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa uh, seorang Bilal, seorang yang azan dan seorang yang imam itu ditugaskan. Itu di, ditugaskan dia petugas ya tetap ya ketika misalnya uh, di sebuah masjid atau musola maka dia adalah seorang petugas yang ketika dia menjadi petugas entah sebagai seorang muadzin atau sebagai seorang imam tidak boleh orang untuk azan atau untuk jadi imam maju selain petugas tadi harus mendapatkan izin ketika ingin azan dari si muadzin tetap atau imam te tetap maka tidak boleh maju sekalipun ustadz yang datang kecuali harus seizin si imam tetap tadi untuk mengizinkan ustadz ketika dia ingin menjadi imam. Nah, perkataan ini ya, Rasul menyuruh Bilal untuk azan dan Rasul juga menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam ya terhadap orang-orang di dalam masjid, maka ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang tinggi dalam perkara agama. Ya, jadi dalam perkara agama yaitu dalam perkara salat maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih dari sekian banyak sahabatnya untuk menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika ya nanti disebutkan di sini dan ketika para sahabat ya berselisih siapa yang menjadi, yang menjadi pengganti Rasul setelah Rasul meninggal dunia maka Umar bin Khattab maju di antara hujjah beliau yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena hujah beliau adalah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk menjadi imam terhadap perkara agama, maka terlebih lagi dalam perkara dunia urusan pemerintahan. Maka yang lebih tepat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka perintah Nabi untuk menjadi imam ya, dari Abu Bakar itu menunjukkan dan isyarat sebagai bahwa yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena masing-masing dari kabilah uh, mengedepankan tokoh mereka. Ya, dari suku Ansar seperti ini, dari suku Muhajirin seperti ini, ya, maka majulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa yang paling tepat untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar siddiq karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beliau menjadi imam dalam perkara aga, agama, perkara salat, maka terlebih lagi perkara dunia, urusan kaum muslimin, maka yang paling tepat adalah khalifah Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, faqalat Aisyah, "Inna Nabi rajulun asif." Maka Aisyah mengatakan, "Sungguh ayahku ini, yaitu Abu Bakar, adalah seseorang yang asif. Apa mana asif? Raqiqat tab'i, yaitu orang yang tabiatnya, wataknya halus, lembut, mudah terenyuh, mudah menangis. Nah. Idza qama dzalikal maqama baka fala yastati'u. Apabila dia berdiri di tempat tadi menjadi imam, maka dia akan menangis, maka dia tidak mampu untuk melanjutkan salat. Kenapa demikian? Ketika menjadi imam. Kan ter, biasanya yang menjadi imam adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali kosong dan beliau orang yang ditugaskan pertama kali tentunya untuk menjadi imam, maka karena Abu Bakar adalah sosok yang halus hatinya, lembut, mudah terenyuh, mudah menangis ya. Maka dikhawatirkan oleh Aisyah ketika beliau berdiri menjadi imam yang biasanya Nabi berdiri di situ teringat teringat Nabi akhirnya apa? Menangis, sedih, akhirnya tidak mampu melanjutkan salat. Ini kekhawatiran dari siapa? Anak beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Aisyah memberikan uh, saran kepada Nabi, "Falau amarta ghayrah, tidakkah engkau menyuruh selainnya?" Selain siapa? Abu Bakar. Dalam sebagian riwayat ya, Aisyah mengatakan, "Muru Umar an yusalliya bin nas." perintahkan Umar untuk menjadi imam bagi orang orang. Nah, jadi selain beliau menyuruh orang lain dalam riwayat yang lain, orang tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, selain Aisyah yang menyarankan demikian, maka dalam riwayat yang lain Habsah anaknya Umar bin Khattab pun juga berbicara kepada Nabi agar yang menjadi imam selain Abu Bakar karena sudah terkenal Abu Bakar ini adalah sosok yang mudah terenyuh, mudah menangis ya, tabiatnya lembut ya. Maka Aisyah eh, pun juga berkata kepada Nabi agar yang menjadi imam adalah selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka mudah-mudahan ya kata mereka berdua bisa jadi diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi pingsan kembali. Nabi pingsan kembali. Ketika dia beliau sadar maka tetap Nabi mengatakan muru bilalan fal yu'adzin wa muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. An yusalliya lin nas. Perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk salat bersama orang-orang. Nah, ketika Nabi mengatakan demikian, maka dua orang, dua istri Nabi ini juga mengatakan, "Inna Abu Bakrin rajulun asif idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'u falau amarta ghairah." Sungguh Abu Bakar adalah seseorang yang uh, cepat sedih, ya mudah terenyuh, seseorang yang lembut tabiatnya. Apabila dia berdiri di tempat tersebut jadi imam, maka beliau akan menangis, maka tidak sanggup untuk sholat. Maka seandainya jika engkau menyuruh oranglah orang lain. Jadi ketika Nabi apa namanya kembali pingsan, Nabi mengatakan lagi, suruhlah Bilal menjadi muadzin dan Abu Bakar menjadi imam. Kemudian Nabi pingsan lagi. Setelah bangun dari pingsannya sebentar ya, Nabi eh, bangun lagi, sadar lagi, maka Nabi menyuruh kembali yang ketiga, muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalliya falyusalli linnas. Perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi orang-orang. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kedua istrinya, fa inna kunna sawahibu au sawahibu Yusuf. Nah, maka kalian ini seperti temannya Nabi Yusuf. Maksudnya adalah istri dari si atau Zulaikha sebagian ulama tafsir mengatakan namanya adalah Zulaikha, istri dari menteri lah Imratul Aziz. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah bahwa engkau ini seperti seakan-akan seperti siapa? Zulaikha, sahabatnya Nabi Nabi Yusuf. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Aisyah dengan Zulaikha tadi? Dari sisi apa persamaannya? Dari dua sisi, eh, dari sisi izhar syai'in wa ikhfa'a syai'in akhar. Menampakkan sesuatu yang lain dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Aisyah dengan uh, eh, Zulaikha dari sisi izharu syai'in wa ikhfa'u syai'in akhar menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Perhatikan Zulaikha ya. Dari sisi mananya beliau ini menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu. Ketika Zulaikha mengundang para pembesar perempuan yang menghina beliau, yang mengatakan kenapa Zulaikha tertarik dengan budaknya seperti itu. Maka Zulaikha apa? Mengundang mereka, mengundang mereka makan yang seolah-olah beliau menampakkan kemuliaannya ketika diundang datang maka dimuliakan. Dikasih makanan, dikasih buah, dikasih pisau. Seakan-akan apa? Beliau menampakkan untuk memuliakan si para perempuan ini. Namun tujuannya apa sebenarnya? untuk menampakkan Nabi Yusuf di hadapan mereka bagaimana reaksi mereka. Jadi menampakkan sesuatu yaitu memuliakan, menjamu tamu, namun menyembunyikan sesuatu apa? Untuk menampakkan Nabi Yusuf kepada mereka bagaimana sikap mereka. Akhirnya apa ketika Nabi Yusuf disuruh untuk muncul di hadapan mereka, maka mereka terkaget-kaget dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sampai mereka sampai akal mereka itu tidak bisa dikontrol ya sehingga tidak sadar bahwa tangan mereka terpotong atau terpotong dengan e, pisau yang disediakan tadi. Nah, dari kemudian Aisyah bagaimana? Menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu. Maka beliau menampakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ayahnya adalah seorang yang asif, seorang yang mudah terenyuh, ya sedih, kalau bahasa Banjar pemohonan gitu. nah kata kalau orang nangis nangis juga <laughs> sedih sedih juga pemohonan seperti itu namun yang beliau sembunyikan di hati beliau adalah beliau kasihan kepada ayah beliau khawatir kalau seandainya beliau sholat jadi imam tidak tidak bisa meneruskan ya. sayang lawan kui kuitannya bukan dalam rangka menghina kuitannya enggak tetapi dalam rangka sayang kepada orang tuanya khawatir misalnya ketika beliau salat ya kemudian akhirnya tidak bisa salat maka bisa timbul fitnah orang-orang di belakang bisa timbul fit, fitnah maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menampakkan di hadapan Nabi bahwa ayahnya adalah seseorang yang lembut mudah terunyuh namun di hati beliau sebagai bentuk kasihan kepada orang tua beliau kemudian kata Salim melanjutkan ceritanya Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan Kemudian sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa baikan. Nah setelah Rasul pingsan beberapa kali tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa baikan. Nah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa agak baikan ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dibopong, ingin dipandu menuju masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Nah mungkin kalau kita misal sakit benar parah pingsan beberapa kali, kira-kira pian salatnya di mana? Di rumah. Uzur sudah pingsan beberapa kali. Namun perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara salat, maka beliau saking semangatnya untuk salat berjamaah, beliau minta untuk dibopong, minta dituntun ketika sudah merasa baik baikan. Nah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Unzuru li man attaqiu alaihi. Carikan untukku orang yang bisa membopongku, orang yang aku bisa menu, orang yang bisa menuntunku untuk menuju ke ke masjid. Karena memang rumah Nabi atau rumah Aisyah dekat dengan mas masjid. Fajat Barirah, lalu datanglah Barirah dan Barirah adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Aisyah dan beliau adalah seorang Habasyi dan warajulun akhar dan laki-laki yang yang lain. Dalam riwayat bahwa nama laki-laki ini adalah Naubah dan dia juga seorang bu budak. Maka kata Salim, fataka alaihima. Lalu Rasul dituntun oleh keduanya, dibopong oleh keduanya dan akhirnya apa? berjalan menuju masjid. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa ada lagi yang menuntun Nabi selain kedua orang ini. Ada yang mengatakan itu adalah yang menuntun paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib ya. Ada juga yang mengatakan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, maka bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Ada yang mengatakan dua orang budak tadi, ada yang mengatakan selain keduanya yaitu keluarga Nabi Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Maka jawabannya adalah kisahnya berka kisahnya tidak sekali beberapa kah? kali sehingga terkadang yang menuntun adalah dua budak tadi dan terkadang yang menuntun adalah kerabat Nabi yaitu Abbas dan Abu Talib. Nah, setelah Rasul dituntun ya menuju ke masjid falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba kiswa Maka tatkala Abu Bakar melihat Nabi, ya kan Abu Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ternyata nabinya datang. Ini petugas tetap ya, imam tetap yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka zahaba liyankis. Beliau mulai untuk mundur, pergi ke ke belakang. Kenapa? Karena ada nah, nabi yang datang yang beliau sangka bahwa nabi hendak menjadi imam. Fa'auma ilaihi an yathbuta makanahu hatta qada Abu Bakrin salatah maka Rasul mengisyaratkan kepadanya kepada Abu Bakar untuk tetap di tempatnya. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abu Bakar menyelesaikan sholatnya. menyelesaikan sholatnya. Kemudian, nah setelah berakhir sholat ya, kemudian riwayat ini riwayat yang lain mengatakan bahwa solatnya adalah solat isya. Lalu waktu duhanya Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh diwafatkan, yaitu pada waktu du duha. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya, e, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka banyak para sahabat yang tidak yakin dengan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Faqala Umar maka Umar mengatakan, "Wallahi demi Allah." Nah, jadi bersumpah pula, "Wallahi demi Allah, la asma ahadan yadhkur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidha illa darabtuhu bisayfi hadha." Hmm, subhanallah. Kata Umar, "Demi Allah, tidaklah aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasul telah meninggal dunia." kecuali saya akan menebasnya dengan pedangku ini. Nah, Berarti pedangnya ada enggak, Pak? Ada. Beliau mengatakan bisa fihada dengan pedangku ini. Berarti beliau menghunuskan pe pedang. <laughs> Saking tidak percayanya dengan meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa demikian para ikhwah sekalian? Karena bisa jadi itu adalah kabar dari orang-orang munafik, orang-orang mana? munafik yang senantiasa mengelabui kaum muslimin sebagaimana pernah terjadi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh sebagai itu kan yang yang, yang menyebarkan siapa? Orang-orang munafik. Maka beliau mengatakan, demi Allah tidaklah aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasul telah meninggal dunia kecuali aku akan menebasnya dengan pedangku ini. Kemudian Salim melanjutkan, nah setelah mendengar perkataan Umar tadi, ya para sahabat mendengar perkataan Umar Umar tadi. Kata Salim, Wakanan nasu lam yakun fihim nabiyyun qablah amsakan nasu dan orang-orang para sahabat ummiin mereka adalah ummi secara asal makna ummi adalah yang tidak bisa membaca dan yang tidak bisa menulis namun maksud dari perkataan Salim bahwa para sahabat orang-orang ketika itu ummi maksudnya ditafsirkan dengan perkataan setelahnya lam yakun fihim nabiyyun qablah mereka tidak memiliki nabi sebelumnya. Yang mana kalau seandainya para sahabat ada nabi sebelumnya, mereka meninggal dunia, maka reaksi mereka tidak sebesar seperti ini. Itu maksud dari perkataan um ummi. Karena mereka pertama kali bersama nabi, akhirnya nabi meninggal dunia, maka mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Nah, seandainya mereka sebelumnya ada nabi meninggal dunia, maka tidak seperti ini musibahnya, besarnya petaka yang mereka hadapi. Lalu fa'amsakan nas, maka orang-orang pun diam. Kenapa diam? Karena mendengar Umar bin Khattab mengatakan demi demikian. Mereka tidak mengumumkan Rasulullah sallallahu Sallam meninggal dunia karena perkataan dari Umar bin Khattab tadi. Faqalu ya Salim. Nah, bagaimana reaksi para sahabat ya? mereka tidak berani untuk berkata-kata yang mengumumkan tentang kematian Nabi faqalu ya Salim lalu mereka mengatakan wahai Salim si perawi si pengkisah uh, cerita ini intalik ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu pergilah menuju sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu panggil dia nah, ketika kalimat sahabat Rasulullah dimutlakkan maka yang dimaksudkan siapa Abu Bakar. Yang dimaksudkan adalah Abu Abu Bakar. Maka ini adalah keistimewaan tersendiri bagi Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika disebutkan itu ada sahabat Nabi, itu ada sahabat Rasul. Maka maksudnya apa? Adalah Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka minta pendapat atau semacam minta solusi kepada siapa? Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Intalik ila sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu pergilah menuju sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu panggil dia ya. Kita kan ngumpul di sini, panggil dia, bagaimana sikap kita, bagaimana jalan keluarnya, kata para para sahabat. Padahal para sahabat itu kan banyak ya yang berkumpul. Di antara mereka ada yang ahli fikih ya, ada orang-orang yang senantiasa mulazamah dengan Nabi, namun tetap mereka meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bagaimana caranya bagaimana solusinya atau Abu Bakar sendiri yang mengumumkan bahwa Rasul meninggal dunia karena Abu Bakar adalah orang yang Nabi gelari dengan sebutan As-Siddiq orang yang sangat ju jujur kemudian kata Salim setelah disuruh oleh banyak sahabat fa'ataitu Abu Bakrin wa fil masjidi Fa'ataituhu abki dahisyan Lalu saya pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata orangnya di mana? Wahwa fil masjid. Ternyata beliau sedang di masjid. Fa'ataituhu abki dahisyan. Lalu aku pun mendatanginya dalam keadaan menangis sambil sambil uh, hairan, bingung, dalam keadaan menangis sambil terbingung-bingung karena kaget dengan meninggalnya nah, Nabi. Jadi beliau pun sebenarnya bingung ya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia apakah benar-benar meninggal dunia dunia sampai para sahabat pun tidak berani mengumumkan karena perkataan dari Umar bin Khattab tadi falamma ra'ani tatkala beliau melihatku qala maka beliau bertanya aku bido Rasulullah SAW, apakah Rasulullah telah diwafatkan telah meninggal dunia dan ketika itu ya Abu Bakar sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, sakit dengan sakit yang parah. Kan datang menangis-nangis. Jadi beliau bertanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia? dunia? Maka Salim tidak menjawab iya. Maka Salim tidak menjawab iya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab melarang orang menyampaikan Rasul telah meninggal dunia. Ya, khawatir terjadi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau tidak mengatakan na'am iya. Karena kalau beliau mengatakan na'am iya berarti beliau mengumumkan kematian Rasul kepada siapa? Abu Bakar. Nah, bahaya nih dari Umar bin, bin Khattab. Qultu saya mengatakan inna Umar yaqul. Nah, bahwa Umar mengatakan la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Kata Umar bin Khattab, tidaklah aku mendengar seseorang yang menyebutkan bahwa Nabi telah meninggal dunia kecuali aku tebas dia dengan pedangku ini. Makanya beliau tidak mengatakan naam, iya. Karena kalau beliau mengatakan iya berarti beliau mengumumkan berita kematian nah, Nabi. Faqala lalu Abu Bakar berkata kepadaku, "Intalik, pergilah." tu ma'ahu Lalu aku pergi bersama beli, beliau. Faja'a huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar bersama siapa? Bersama si Salim tadi. Dan orang-orang sungguh masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah mereka sudah berdesak-desakan di rumah nah, Nabi. Faqala maka Abu Bakar berkata karena beliau datang, "Ayuhan ya ayuhan nas, afriju li Wahai manusia, wahai orang-orang, bukakanlah jalan untukku. Fa'afraju lahu, lalu mereka pun membukakan jalan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan ada pada ikhwas kalian. Ketika orang ngumpul, ketika kita ingin masuk maka minta izin dulu, maka permisi dulu ulun hendak ma, hendak masuk. Fajaa hatta aqabba alaihi wa massahu. Lalu beliau pun datang masuk sampai-sampai atau sehingga beliau meletakkan tangannya di atas jasad Nabi dan menyentuhnya. Nah, ketika beliau menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Beliau memastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah meninggal atau belum? belum. Disentuh, diijapailah. Kalau sudah dingin, tidak ada kehangatan, ya dan jantung juga sudah tidak berdetak, maka ketika memastikan Abu Bakar dengan kondisi Nabi yang benar-benar meninggal dunia, maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meyakinkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit, meninggal dunia. Wa innahum mayyitun dan mereka pun juga akan meninggal dunia. dunia. Maka yakinlah Abu Bakar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka inilah para ikhwas sekalian cara seseorang untuk menenangkan hati. Menenangkan hati caranya dengan membaca Al-Qur'an, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya. Nah, setelah Abu Bakar memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kan sahabat nggak berani mengumumkan karena perkataan dari siapa? Umar bin Khattab. Tsumma qalu, kemudian para sahabat bertanya. Ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Rasul, apakah Rasul telah meninggal dunia? Qala na'am. Iya. Nah, berarti kan beliau adalah orang yang pertama kali mengumumkan terang-terangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dunia. Namun yang mengatakan adalah Abu Bakar yang para sahabat sudah sepakat dan meyakini bahwa beliau adalah orang yang paling ju jujur. Fa'alimu an an qad sadaq maka mereka pun mengetahui bahwasanya beliau sungguh telah berkata ju jujur bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Nah, kemudian setelah uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dipastikan telah meninggal dunia dan yang mengumumkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian keluarlah Abu Bakar setelah itu ke masjid dan berkumpullah orang-orang di dalam mas masjid. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa, yang agung, yang di dalam khutbah tadi ada keteguhan di hati kaum muslimin dan keteguhan terhadap tauhid dan iman. Ini berkaitan juga dengan tauhid dan iman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Tuhan. Beliau pasti akan meninggal dunia, dunia berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang selamanya hidup. Maka juga di dalamnya di dalam khutbah tadi terdapat penjelasan ya akan hakikat Eh, kebenaran yang terjadi kemudian juga sunnah-sunnah yang sudah berlalu para nabi pun juga diwafatkan demikian maka Abu Bakar berkata dengan penuh keteguhan, keteguhan hati kata beliau amma ba'du faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata adapun setelahnya maka barang siapa yang beribadah atau menyembah kepada Muhammad maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia dunia maka jangan jadikan Muhammad sebagai tu, Tuhan jangan diyakini beliau adalah sebagai Tuhan yang selamanya hidup tidak bisa juga meninggal dunia dunia wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut maka barang siapa yang menyembah Allah maka sungguh Allah hidup tidak akan pernah mening meninggal maka disinilah khutbah yang membuat para sahabat yakin sekaligus tenang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Maka di dalamnya ada ungkapan-ungkapan tauhid, yaitu yang maha hidup cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting para hadirin sekalian ketika kita mendengar seseorang yang meninggal dunia, lalu keluarganya nangis, benar sedih, benar. Maka usaha kita apa? Usaha kita memahamkan tauhid kepada di, dia memahamkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi karena Allah yang mengatur. Maka tatkala ditinggalkan oleh keluarga yang tercinta, memang kita tidak bisa lagi berbuat baik secara langsung, namun kita masih berbuat baik dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat kepada orang yang sudah meninggal dunia, entah dengan bersedekah atas nama dia, entah dengan menghajikan dan mengumrahkan atas nama dia. Memang kita tidak bisa berbuat baik secara lang langsung, namun kita ingatkan, pian masih bisa berbuat baik lawan laki pian, lawan abah pian, sedekahkan atas nama dia. Kalau pian umroh yang kedua, umrohkan atas nama dia dan seterusnya. Maka di sini pentingnya dari uh, tokoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika para sahabat ya yang ragu atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengumpulkan para sahabat di dalam masjid dan berkhutbah yang isinya adalah menungguhkan hati dan tauhid mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dunia. Nah, tauhid itulah asas dari segala yang dicari, asas dari segala perkara. Pun ketika kita dihadapkan dengan musibah yang paling besar, maka kita harus mengingatkan diri kita atau ada orang lain yang mengingatkan tentang perkara tauhid, tentang perkara tauhid. Kemudian Nah setelah beliau menyebutkan perkataan tadi bahwa hanya Allah yang maha hidup ya, yang tidak akan meninggal dunia. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penekanan, pemantapan lagi. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan Allah syai'a" syakirin. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam khutbahnya dan tidaklah Muhammad kecuali dia adalah seorang rasul, bukan Allah Subhanahu bukan Tuhan ya. Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau para rasul-rasul yang berlalu mereka sudah meninggal ini dunia maka Rasulullah sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Maka jika dia meninggal dunia atau dia dibunuh apakah kalian berpaling ke belakang maksudnya menjadi murtad apakah ketika ada rasul yang meninggal dunia atau dia dibunuh apakah kalian menjadi murtad maka ini adalah pertanyaan ingkari maksudnya apa janganlah kalian menjadi mur murtad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a maka barang siapa yang berpaling ke belakang maksudnya murtad maka dia tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit sedikit pun. Allah tidak merasa bahaya, tidak termudarati ketika misalnya seandainya orang-orang menjadi mur murtad. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas kebaikan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala anzala tilkal ayah hatta talaha Abu Bakrin." Nah, jadi kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat tersebut sampai-sampai dibacakan oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? karena saking kalutnya, saking kagetnya bahwa Rasulullah meninggal dunia. Seakan-akan mereka lupa dengan ayat ini bahwa Rasul sama dengan para rasul sebelumnya sudah meninggal dunia ya. Maka kata beliau seakan-akan orang tidak tahu bahwa Allah sudah menurunkan ayat tadi bahwasanya Rasulullah sama dengan rasul sebelumnya juga meninggal dunia. dunia. Dan juga ditimpali oleh Umar bin Khattab yang menghunuskan pedang tadi Beliau setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibacakan oleh Abu Bakar, beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata. Man af man qala inna innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata. daratuhu bi sayfi asbaha yaqul wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talal ayah fa'araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ila akhirih. Jadi sampai-sampai Umar bin Khattab yang sebelumnya mengatakan barang siapa yang mengumumkan Nabi meninggal maka saya tebas dengan pedangku ini. Beliau akhirnya mengatakan demi Allah tidaklah itu kecuali saya mendengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membacakan ayat tersebut maka lalu saya pun tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dunia maka akhirnya Umar pun meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dunia maka beliau tidak jadi menebas orang yang mengumumkan kematian nah, Nabi karena sudah benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dikatakan oleh umat yang paling jujur yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dipertegas dengan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala innaka mayitu wa innahum mayitun. Nah, setelah para sahabat yakin ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, jam berapa sudah Pak? Sudah sampai kita teruskanlah terpotong panjang Kita habiskan. Nah, setelah para sahabat yakin ya dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disampaikan oleh umat yang paling jujur dari umat-umat ya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka pa, pa, para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya sahib Rasulillah, salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka bertanya, "Wahai sahabat Rasul, apakah Rasul disolatkan?" Nah, kan mereka belum ada nabi sebelumnya, jadi nggak tahu apakah nabi ini sama dengan yang lain atau dibedakan. Lalu orang-orang bertanya, salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul disolatkan?" Kenapa harus disolatkan? Ya, karena kan solat di dalamnya ada doa dan keampunan dan rahmat kepada si si mayit sedangkan Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi apakah Nabi juga disalatkan? Karena kan salat isinya memintakan ampun, sedangkan Nabi adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka Abu Bakar menjawab, "Na'am, iya." Maka beliau menjawab, "Iya." Nah, karena disolatkan inilah Rasul terlambat dikuburkan. Kan boleh dikuburkan kapan? Malam. Jadi salatnya tidak langsung banyak sekaligus enggak, gantian di rumah nah, Nabi. Karena rumah Nabi itu kecil, tidaklah luas, akhirnya gantian. Bayangkan dengan ribuan sahabat yang berada ketika itu. Mungkin yang safar mungkin bisa juga uh, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat ya. Sehingga terlambat untuk dikuburkan di malam ha, hari sebagaimana hadis yang sebelumnya. Jadi Abu Bakar menjawab, "Na'am, iya." Nah, jadi yang ditanyakan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kaifa? Nah, dan mereka bertanya bagaimana? Ya. Ini kan nabi, ini kan rasul berbeda dengan berbeda dengan kita. Kala Abu Bakar menjawab, ya yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un thumma yakhrujun. Thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un thumma yakhrujun hatta yadkhulan nas. Ya. Ketika ditanya bagaimana caranya sholat, maka beliau mengatakan masuk sekelompok orang, lalu bertakbir, lalu salat dan mendoakan. Kemudian keluar, kemudian masuk lagi sekelompok orang, lalu bertakbir dan salat dan mendoakan. Kemudian keluar lagi, kemudian masuk kembali, orang-orang. Jadi bergiliran, tidak langsung seka, sekaligus. Kemudian setelah dijelaskan tentang bagaimana caranya mensalatkan Nabi, maka ada problem lagi yaitu tentang dikuburkannya Nabi. Lalu mereka bertanya, "Ya sahib rasulullah wahai sahabat Rasulullah, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul juga dikuburkan?" Juga di dikuburkan. Qala na'am, iya. Qalu mereka mengatakan dan bertanya, "Aina di mana?" Karena mereka tidak tahu karena mereka sebelumnya tidak ada nah, nabi yang bersama mereka. Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhah kata Abu Bakar menjawab di tempat yang Allah mencabut ruhnya di mana di kamarnya ah, Aisyah radhiyallahu taala anha kembali kepada hari sebelumnya ketika para sahabat ya berselisih di mana Rasul dikuburkan maka datang Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa tidaklah Nabi dicabut di sebuah tempat kecuali di situ juga dia di, dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi diwafatkan di kamar Aisyah, maka di situ juga beliau dikuburkan. Tsumma amarahum an yagsilahu banu abi. Kemudian Abu Bakar menyuruh mereka untuk yang memandikan adalah kerabat ayahnya Nabi. Siapa? Ali bin Abi Thalib ya dan juga dibantu dengan sebagian kerabat nah kerabat ayah nah Nabi dan Nabi dikafankan dengan tiga lembar ya kain Yaman yang putih yang terbuat dari katun ya terbuat dari kah katun nah kalau kalian perhatikan cerita ini ini sangat menonjol sekali bahwa yang memimpin mereka yang menugaskan menyuruh ini itu siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mereka sangat percaya ucapannya yang mereka tanyai bahkan di, dikatakan sebagai sahabat Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala jadi peran Abu Bakar di sini sangat dominan sebagai seorang pemimpin. Kemudian wajah al muhajirun yatasyawarun dan orang-orang muhajirin berkumpul mereka bermusyawarah. Ini terjadi setelah wafatnya Nabi dan sebelum dikuburkan. Nah, ini alasan kedua kenapa Nabi terlambat dikuburkan. Karena yang pertama tadi faktor salatnya ganti-gantian, kemudian yang kedua karena para sahabat berkumpul untuk apa mencari siapa pengganti nah, Nabi. Karena kalau tidak dicari secepatnya khawatir bisa terjadi fit, fitnah. Harus ada seorang pemimpin yang memimpin mereka. mereka Maka berkumpullah orang-orang muhajirin, berarti sahabat dari dari Mekah. Mereka bermusyawarah ya untuk mencari siapa yang menjadi pemimpin. Kemudian jadi kenapa orang-orang muhajirin ini mereka berkumpul ya? Karena mereka khawatir orang-orang Ansar juga berkumpul cuma sesama mereka sehingga mereka memilih seorang pemimpin nah, sehingga mencari seorang pemimpin kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar intalik bina ila ikhwanina minal ansar nuduhilhum ma'ana fi hadzal amri namun juga mereka mengajak kaum an Ansar. Jadi mereka berkumpul duluan, khawatir suku Ansar memilih seorang pemimpin. Mereka berkumpul, kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Intalik bina ila ikhwanina minal Ansar, nudkhilhum ma'ana fi hadzal amri." Pergilah bersama kami menuju menuju ke teman-teman kami dari suku Ansar. Kita masukkan mereka bersama kami dalam masalah ini. Masalah apa? Berkumpul mencari seorang pemimpin. Lagi-lagi yang disuruh untuk berkata kepada kaum Ansor siapa? Abu Bakar. Subhanallah. Ini orang yang sangat dipercaya oleh para sahabat ya. Faqalatil Ansor ketika berkumpul maka orang Ansor orang Ansor mengatakan dan yang mengatakan adalah Habbab bin Al-Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Habbab, "Minna amirun wa minkum amirun." Kami punya pemimpin dan kalian juga punya pemimpin. Nah ini ungkapan seperti ini bisa membawa kepada perpecahan. Berarti ada berapa pemimpin? Dua pemimpin. Kami dari suku Ansor ada pemimpin dan kalian dari Muhajirin pun juga ada pemimpin. Karena setiap kabilah ada yang mereka jadikan sebagai pemimpin. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada Umar bin Khattab dengan ucapan yang mampu mengumpulkan hati para sahabat untuk menjadikan seorang pemimpin. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Man lahu mithlu hadhihi thalathi. Siapa orang yang memiliki tiga keutamaan ini? Kata Abu Bakar mengatakan kepada mereka. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ada seseorang di dalam ayat ini mempunyai tiga keutamaan yang tidak kalian miliki. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا ketika berkumpul para sahabat masing-masing kabilah ada pemimpinnya ini bisa membawa kepada perpecahan lalu datanglah Umar bin Khattab menanyakan kepada mereka dan tentu ini adalah istifham ingkar pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran yang bukan mencari jawaban namun untuk sebagai penegasan man lahu mithlu hadhihi Siapa di antara kalian yang memiliki tiga keutamaan ini? Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Keutamaan yang pertama dari ayat ini adalah firman Allah, "Thaniyasnaini idhuma fil ghar." Dia adalah orang yang kedua dari dua orang yang ketika mereka berada di gua. Siapa dia? Nabi dan Abu Bakar. Itu keutamaan yang pertama. Ketika berhijrah secara sembunyi-sembunyi, Rasul dan Abu Bakar, Rasul ditemani oleh Abu Bakar. Dan bersembunyi kepada siapa? Sama siapa? Juga kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu keutamaan yang pertama, menemani Nabi satu-satunya berhijrah dan menemani Nabi ketika di masa kondisi sulit berada di dalam gua. Dan Allah abadikan di mana? Di dalam Al-Qur'an saniyas idhuma fil ghar. Yang kedua dari dua orang ketika keduanya berada di gua. Maka jawabannya adalah Rasul dan Abu Bakar. Itu kutaman yang pertama. Kutaman yang kedua, idh li sahibihi la tahzan. Ketika berkata temannya, temannya Nabi ini Allah mengatakan temannya Nabi, sahabatnya Nabi siapa? Abu Bakar. La tahzan, janganlah sedih. Ungkapan Abu Bakar kepada Nabi, janganlah sedih. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Al Dan Allah mengatakan Abu Bakar sahibihi apa? Sahabatnya roh, Rasul. Nah, dari ayat inilah sebenarnya para sahabat mengambil istilah mana sahabat Rasulullah? Pergi ke sahabat Rasulullah siapa? Abu Bakar karena Allah mengatakan demikian li sahibihi kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Rasulullah taala anhu. Kemudian keutamaan yang ketiga, innallaha ma'ana. Abu Bakar menenangkan Nabi dengan perkataannya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka benar nggak Allah bersama kami? Benar, bersama beliau dan para dan sahabat dan Abu Bakar, yaitu dengan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga keutamaan ini yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tidaklah dimiliki oleh para sahabat kecuali siapa? Satu orang. Nah, maka subhanallah ini perkataan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya kata Salim berkisah, "Tsumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu nas bai'atan hasanatan jamilah." Kemudian Umar membentangkan tangannya lalu beliau membaiat Abu Bakar dan orang-orang pun juga Membayar Abu Bakar dengan bayat yang bagus dan indah tanpa ada perpecahan. Semuanya sepakat ketika mendengar perkataan dari siapa? Umar bin bin Khattab. Subhanallah. Ini ya begitu luar biasa peran dari Umar bin Khattab. Nah, makanya ketika Abu Bakar meninggal dunia, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin bin Khattab. Karena banyak dalam kasus itu pendapat Abu Bakar yang Rasul yang Allah uh, setujui banyak dari perkataan Abu Bakar yang Allah Subhanahu wa taala sepakati. Contoh misalnya ketika uh, gembong orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ngarannya bagus Abdullah tapi kelakuannya orang munafik ini gembongnya ya Abdullah bin Ubay bin, bin Salul ketika dia meninggal dunia Rasul ingin mensolati kata Abu Bakar jangan disalati namun Nabi meneruskan mensolati sehingga turun ayat wala tusalli ala hadim minhum mata abada Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah engkau mensalatkan mereka selamanya." Siapa? Orang-orang munafik. Nah, Allah sepakat dengan perkataan Umar agar jangan mensalatkan orang munafik. Memang Rasul sebagai pemimpin tidak mensalatkan, namun yang lain mensalatkan. Kenapa? Karena memang kan dia munafik di sini maksudnya apa? menampakkan iman namun menyembunyikan keka kekafiran. Rasul tidak mensalatkan namun menyalatkan orang ya-, yang lain karena nampak secara zahir dia orang ber, beriman namun dia men, men, apa, menyembunyikan keku, kekufuran. Jadi banyak perkara-perkara yang disepakati yang Allah menyepakati perkataan Umar bin bin Khattab. Nah, salah satunya ini ketika yang lain sudah muncul benih-benih perpecahan masing-masing mengaku punya pemimpin ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki tiga keutamaan. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya orang-orang pun membaiat Abu Bakar dengan baiat yang baik, yang bagus tanpa ada perpecahan karena mereka dibawakan dengan ayat Al-Qur'an menunjukkan keutamaan yang luar biasa tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bisa. Ini habis kisahnya. Jadi pas kita tentukan satu satu hadis. Insyaallah kita sambung dua hadis lagi ya sehingga kita selesai bab ini. Kemudian setelahnya baru tentang bab yang datang berupa warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah warisan Nabi ada? Kemudian juga timbul pertanyaan, apakah warisan tersebut sampai dengan kita? Misal pedang Nabi, apakah ada orang yang menjamin dengan sanatnya ini Zaman sekarang ini benar-benar pedang yang dimiliki oleh Nabi ya. Apakah ada orang yang menjamin sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari ya, mengumpulkan hadis di dalam bukunya yang disepakati oleh para ulama dengan kesahihannya. Kan peninggalan Nabi itu ada dua. Ada yang berupa benda-benda beliau kayak pedang nanti disebutkan. Ada yang warisan yang sampai dengan kita itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita